Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Dan di malam hari ini kita akan bersama-sama meneruskan pelajaran kita terkait seputar ibadah toharoh. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita sedikit mengetahui tentang hukum seputar al-mashi al khuffain, mengusap di atas dua khuf. Maka dalam pembahasan kita kali ini akan masuk tentang perkara yang membatalkan wudu. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah ketahui sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana memiliki aturan-aturan berupa rukun-rukun ataupun pula syarat-syarat yang harus dipenuhi kewajiban yang apabila ditinggalkan orangnya berdosa sunnah-sunnah yang menjadikan orangnya mendapatkan pahala yang melipat ganda. Dan demikian pula di dalam ibadah kepada Allah didapatkan adanya pembatal-pembatal ibadah. Apakah itu bentuknya wudu? Maka di sana akan ada pembatal-pembatal wudu. Yani hal-hal yang apabila atau perkara-perkara yang apabila seorang yang telah berwudu melakukannya maka akan dianggap tidak sah atau batal wudunya. Demikian pula di dalam solat terdapat pembatal-pembatal solat. Di dalam puasa terdapat pembatal-pembatal puasa. Demikian pula dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka di sana ada pembatal-pembatal ibadah haji. dan tidak kurang dari itu maka yang lebih pokok bagi seorang muslim adalah hendaknya dia memperhatikan dan menjaga diri-diri dan amalannya dari pembatal-pembatal syahadatain la ilaha illallah Muhammad rasulullah yang itu hendaknya dia kedepankan di atas pembatal-pembatal yang lainnya yang secara lebih terperinci dipelajari dalam Kutubul Akidah. Namun tidak mengapa kita menyinggung sedikit mengenai pembatal-pembatal la ilaha illallah secara global. Maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an bahwasanya pembatal-pembatal la ilaha illallah atau syahadatain ini di samping secara rinci dibahas dalam pembahasan kitab akidah namun juga tidak terlepas dari itu para fukoha dan kitab-kitab fiqh tidak kosong dari pembahasan tentang pembatal la ilaha illallah atau pembatal-pembatal Islam. Yang mereka menempatkan dalam posisi pembahasan khusus yakni babur riddah. Bab tentang riddah, bab murtad. Maka itulah pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka diantara pembatal-pembatal tersebut sebagian ulama menyebutkan atau menghitung sampai dengan lebih dari 400 pembatal. Lebih dari 400 pembatal. Namun pembatal-pembatal tersebut secara global kembalinya kepada empat perkara. Kadangkala seorang batal la ilaha illallahnya dengan sebab ucapan. Dengan sebab ucapan. Seperti orang tersebut berdoa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan perbuatan syirik yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Yang kedua, pembatal la ilaha illallah kadangkala terkait dengan perbuatan. seperti seorang bersujud kepada selain Allah seperti seorang mereka ruku tunduk dengan kepatuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan lebih dia agungkan daripada selain Allah Subhanahu wa taala Dan yang ketiga, kadangkala orang tersebut batal la ilaha illallahnya dengan sebab keyakinan. Dengan sebab keyakinan. Seperti dia meyakini ada di sana selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadai atau diserahkan kepadanya sebagian macam ibadah. Seperti seorang meyakini adanya di sana selain Allah yang berhak untuk diibadai atau diberikan kepadanya sebagian macam-macam ibadah. Demikian pula tatkala seorang meyakini ada di sana selain Allah yang turut serta mengatur alam ini. Meyakini adanya selain Allah mengatur seluruh mengatur itu turut serta mengatur urusan alam ini. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki ataukah juga menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini termasuk kufur akbar yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari millah. Dan yang ketiga atau yang keempat kadangkala kekufuran ataupun pembatal tersebut disebabkan karena roib wasyak karena ragu dan bimbang dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut juga kufrudzan kufru seorang meninggal eh, seorang merasa ragu dan menyangka bahwasannya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah benar. Maka dari empat cabang tersebut bercabang-cabang-cabang yang banyak sampai dihitung oleh sebahagian para ulama menjadi 400 lebih daripada pembatal-pembatal Islam. Yang dibahas oleh para fukoha dalam kutubur riddah atau babur riddah, bab tentang murtad. Lihatlah seorang keluar dari Islam dengan dia menyatakan kalau saya sekarang telah menjadi seorang Nasrani dengan ucapan dan perbuatannya. Nah, seorang dinyatakan murtad karena dia benci terhadap Islam dari hati dan keyakinannya. Islam agama pembelenggu, Islam agama yang susah, Islam dan seterusnya. Nam, akhirnya orang tersebut dihukum oleh para ulama kalau memang bersih atau terpenuhi syarat-syarat keluar dari Islam dan bersih dari penghalang-penghalangnya yang secara khusus dibahas dalam kitab akidah maka mereka akan menjadi batal keislamannya. Nasallahu salama wal afiyah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali kepada pelajaran kita di sore hari ini terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Maka kita akan mengambil sebuah hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam di sini. Yani hadis yang ditulis oleh beliau hadis ke-30 atau ke-23. Qala rahimahullahu taala an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulun mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu al-miqdad dalam ibn al-aswad fasa'alahu faqala yaghsilu zakarahu wa tawadda rawahul bukhari wa muslim hadis datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu rajulun madzaan." Aku ini adalah seorang laki-laki yang sering keluar air mati dariku. Keluar air madzi. Fastahyaitu, maka aku pun merasa malu an asala Rasulullah untuk menanyakan hukum keluarnya air madi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanibnatihi minni disebabkan karena keberadaan putrinya menjadi istriku Fa'amartul Miqdad al-Aswad maka aku pun memerintahkan al-Miqdad ibn al-Aswad Miqdad ibn al-Aswad Fasa'alahu maka beliau pun maka dia pun Mikdad menanyakan kepada Rasul tentang hukum orang yang keluar darinya air madi. Yaghsilu zakarahu fayatawadda. Maka Nabi mengatakan hendaknya dia orang yang keluar darinya air madi mencuci kemaluannya dan berwudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. sekilas kita memahami tentang hadis ini. Hadis ini datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang beliau menyatakan kuntu rajulun madzaan. Aku adalah orang yang sering dariku keluar air madzi. Apa itu air madzi? Air madzi huwa sailul ladzi yakhruju minadh zakari indal inda haijani syahwah yaitu air yang mengalir keluar dari farji dari kemaluan tatkala haijani syahwah tatkala meningkatnya syahwat datang syahwat tiba-tiba terasa ada yang keluar maka itu disebut air madhi kalau keluarnya dengan pancaran maka disebut air mani. Nah, bedanya. Ada air mati, ada air mani. Beda yang kedua, yakhruju bila dafkin wala ladzah. Air mati tersebut keluarnya ketika ada syahwat. Namun keluarnya tidak terpancar dan tidak merasakan adanya kenikmatan paham ya? Ini namanya air mati. Wala yaqubuhu futur dan tidak menjadikan orang dengan keluarnya air mati tersebut terasa capek. Berbeda dengan air mani, kalau keluar maka dia dengan pancaran dan dirasakan adanya kelezatan. Dan barakallahu fikum, orang apabila telah keluar darinya air mani terasa futur, yakni adanya rasa lelah. Adapun air madhi tidak demikian wala yuhilala yahussu bi khurujihi. Bahkan kadangkala tidak terasa tiba-tiba sudah keluar. Nah, ini barakallahu fikum. Dan air madhi ini yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, terjadi pada laki-laki maupun wanita terjadi pada laki-laki maupun wanita. Qala al-atibba berkata ahli kesehatan. Innahu yakhruju min majral baul ma ifrazil ghadat al-mabaliyah indal mula'abah. Air madi itu keluar dari tempat aliran air kencing, saluran air air kencing. 6 Berarti dari faraj nah, bersama adanya kekentalan yang lebih daripada air kencing. Kalau air kencing kan tidak kental. nah, yang ini keluarnya indal mula abah ketika sedang muncul syahwat dan sedang bercumbu mungkin demikian. insya Allah dipahami. enam maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Air madhi sekali lagi merupakan salah satu air yang keluar dari farj. Yang keluar dari farji manusia ada empat perkara. Yang pertama air kencing. Dipahami, namanya air kencing ini adalah najis. Hukumnya nah, najis. Dan membatalkan wudhu. Yang kedua adalah air mazi. Yang tadi telah dijelaskan. Yani cairan kental yang keluar ketika muncul syahwat. Namun bukan mani. Nah, dan yang ketiga adalah air wadi. Kalau tadi madhi pakai mim zal, sekarang wadi. Wawu dal, bukan zal. Nah, dal. Wadi. Maka ini merupakan cairan yang keluar pula dari farji biasanya mengiringi setelah kencing. Kental cairannya namun biasanya mengiringi setelah kencing. Tiga cairan ini yang keluar dari farj hukumnya najis. Hukumnya na, najis. Dan membatalkan wudhu, Membatalkan wudhu. Namun tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Adapun jenis yang keempat yang keluar dari farji manusia adalah al-mani yang disebut air mani. Yang ini keluarnya adalah madf'ah dengan adanya pancaran. Waladzah adanya kelezatan. Wayaqubuhul futur menyebabkan orangnya terasa capek. Nah, ini demikian. Maka sama saja keluarnya apakah dengan sebab Nah, melakukan hubungan ataupun tidak kalau dia sadar. Nah, maka ini dengan sebab ataupun tidak dengan sebab tadi, maka ini semuanya membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Dan sekaligus mewajibkan mandi. Kalau yang di atas, tidak mewajibkan mandi. Nah, namun kalau yang ini mewajibkan mandi. Barakallahu fikum. Mewajibkan untuk seorang mandi janabah, mandi junub. Kalau yang di atas tidak. Nah, dan air mani ini dihukumi oleh para ulama adalah suci bukan najis. Adalah suci bukan najis. Kenapa demikian? Karena ini adalah asal penciptaan manusia. Setelah dahulu asalnya dari tanah, kemudian Allah merubahnya summa khalaqnahu min nutfatin. Kami ciptakan manusia dari nutfah percampuran air mani laki-laki dan wanita. Sehingga di sini air mani dihukumi suci. Namun tetap harus dicuci. Nah, harus dicuci. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah mengajarkan yang demikian. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Jadi kita ulangi dari hadis ini. Kata Ali radhiyallahu anhu kuntu rajulun madzaan. Aku seorang laki-laki yang sering keluar dariku air madzi. Yang keluar dari farji ada empat. Air kencing, air madhi, air wadi. Semua ini adalah najis. Dan membatalkan wudhu. Namun tidak mewajibkan mandi. Dan yang keempat adalah air mani. Ini adalah suci. Namun membatalkan wudhu dan mewajibkan mandi. Nah, jadi dipahami ya. Ini barakallahu fikum. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, Fastahyaitu, maka aku pun merasa malu untuk menanyakan hukum tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini ada faedah bagi kita bahwasannya di sini ihtimamus salaf fi suali ahli ilmi amma la ya'lam tentang perhatian yang sangat dari kaum salaf pendahulu kita yang soleh. Mereka selalu bertanya perkara-perkara yang mereka belum mengetahuinya kepada ahlul ilmi. Nah, dalam hal ini sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu ingin menanyakan kepada Nabi. Namun tatkala beliau menyadari ternyata aku adalah menantunya Nabi. Mantunipun Kanjeng Nabi. Kinten-kinten prayogi mboten nek takon maring mertuane babagan kados niku. Isin nggih. Lah inilah yang menghalangi Ali. Maka dari itu karena beliau merasa butuh terhadap ilmu, tidak terus isinnya menghalangi dia bertanya. Namun dia mengalihkan untuk mengutus Mikdad Ibnul Aswad sebagai adab. Sebagai adab. Tetap bertanya, cuma mengalihkan kepada budak beliau Mikdad Ibnul Aswad. Nah, bujangnya, bujangnya beliau. Nah, maka diutus. Tanyakan kepada Nabi begini, begini, begini. Maka disamarkanlah oleh Mikdad Ibnul Aswad ada seorang laki-laki keluar darinya mati, maka bagaimana Nabi? Nabi mengatakan cukup cuci kemaluannya kemudian berwudu. Tidak harus mandi. Nah, nah di sini barakallahu fikum. Maka di sini adalah kaum salaf sangat perhatian untuk bertanya, tidak membuat kesimpulan sendiri, namun bertanya kepada alul ilmi dalam perkara yang mereka tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Maka di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah pula yang mungkin kita ambil dari hadis ini adalah tentang diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan atau sepupu. Sepupu ngertos nggih? Sepupu putra pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Ali ini ketemu pada kakek yang bernama Abdul Muttalib. Bertemu pada kakek Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra diantaranya namanya Abdullah, bapaknya Nabi. Dan punya Abu Talib, bapaknya Ali. Berarti sepupu ya, Sepupu. Namun walaupun sepupu ternyata diambil mantu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dalam hal ini, nah seorang Muslim harus mengetahui di sini tentang batasan mahramiyah. Siapakah orang-orang yang tidak boleh untuk dia nikahi? Sehingga dia Nah, boleh untuk bersalaman sesama lawan jenis dan boleh pula wanitanya untuk menampakkan wajahnya selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, ini demikian. Dan yang kedua, harus mengetahui siapa yang bukan mahram. Walaupun sepupu, walaupun ipar bahkan sekalipun ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sangat-sangat mewanti-wanti tentang sisi pergaulan dan batasan-batasan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ipar, saudara laki-laki suami, nggih, ipe nggih, ipe. Rasulullah ditakoni, Rasulullah mengatakan iyyakum waddukhula 'alan nisa. Hati-hati engkau masuk ke ruangannya wanita. aja gemampang mlebu ruangane wong wong wadon. Nah. Maka Rasulullah ditanya, "Afara'aital hamu ya Rasulullah?" Kados pundi nek niku ipene kula? Ya, kados pundi niku nek IP. Kan bebas wong niki juga IP ya berarti sedu sedulur. Nggih kan ngaten. Maka Rasul mengatakan alhamu al-maut. Alhamu al-maut. IP itu bisa menjadi kematian, bisa menjadi penghancur. Dipahami nggih? Bisa menjadi penghan penghancur. Maknanya di sini adalah Nabi menutup jalan-jalan yang bisa menjadikan hancurnya sebuah rumah tangga. Nah, kadangkala seorang yang tidak berhati-hati menjaga diri dan diperdaya oleh syaitan dalam keadaan iman mereka lemah terjadilah apa yang terjadi dan ternyata bukan dengan orang lain maka inilah syariat menjaga diri kita untuk berhati-hati nah untuk berhati-hati namun demikianlah seorang tatkala tidak mau kembali kepada tuntunan Nabi nah Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal tidaklah setelah al-haq ditinggalkan kecuali kesesatan yang akan dia pegang. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Tidaklah setelah al-haq ditinggalkan. Kalau tuntunan Nabi ditinggalkan maka kesesatan yang akan dia pegang. Dan di zaman manusia jauh dari tuntunan Nabi, tidak mengenal tuntunan Nabi, maka akan menjadi asing pula tuntunan Nabi. Seorang menjaga diri dari barakallahu fikum menjaga diri dari pergaulan yang demikian dikatakan eksklusif. Nah, terbalik nih, Dari terbalik karena tidak mengetahui tuntunan Nabi. Cobalah mereka manusia muslimin mau kembali kepada ajaran Nabi. Tentu semuanya akan menjadi indah. Semuanya akan menjadi harmonis, semuanya akan menjadi bersatu. Karena disatukan dengan syariat yang hak datang dari Allah, dibawa oleh Rasulnya, disampaikan kepada pewaris-pewarisnya. Nah, barokallahu fikum. Maka di sini, masyiral muslimin rahimani warahmatullah Oleh karena itu, dalam bab yang seperti ini, kalaulah ternyata ternyata keponakan saja bisa diambil mantu, maka kita jangan bermudah-mudahan merasa aman. Merasa ah? aman. Sebab yang namanya seton itu tidak pandang bulu. Gimana mboten? Seton enggak pandang bulu. Ini orang rajin ibadah, wah saya takut tidak, justru lebih semangat. Kalau orang tukang maksiat, setonnya seton yang krece ya, yang datang. Kenapa? Karena sudah nggak ditipu terlalu sudah kebawa. Namun kalau ahli ibadah, setonnya lebih dahsyat lagi. Nah, seton yang pintar menipu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita berlindung kepada Allah min hamazati syayatin dari bisikan-bisikan seton wa kaidahum dan juga tipu daya mereka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali kepada pelajaran kita. Maka dalam hadis ini bisa diambil faedah tentang pembatal-pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu. 6. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh rahimahullah di sini Al-Basam wal muraduhuna. Maka yang dimaui dalam hadis ini atau dalam bab ini bayanu ahkamihi. Penjelasan tentang hukum-hukum mazi. Tadi sudah min haitsun najasah dari sisi mazi itu adalah najis wa naqdil wudu dan membatalkan wudu. Naam. maka kita melihat apakah pembatal wudu sekedar kalau keluar darinya air mazi atau air kencing saja? Jawabannya tidak demikian. Maka diterangkan oleh para ulama tentang pembatal-pembatal wudu disebutkan <clears throat> dalam kitab al fikhil Muyassar <clears throat> dalam kitab fikhil Muyassar dan demikian pula barakallahu fikum oleh ulama-ulama yang lainnya bahwasanya nawakidul wudu sittatun pembatal-pembatal wudu ada enam enam pembatal-pembatal wudu ada enam yang pertama al-khariju minas sabilaini. Apa-apa yang keluar dari dua jalan. Apa-apa yang keluar dari dua jalan. Apakah jalan kobul, yakni farji bagian depan. Ataukah jalan dubur, yaitu tempat keluarnya tinja. Nah, ini apa yang keluar darinya ini membatalkan wudhu. Sama saja apakah berupa yang keluar itu adalah air. Seperti air kencing, air madhi, air wadi, ataupun air mani. Nah, ataukah yang keluar darinya angin. Seperti zurat ataupun fusa, kentut yang berbunyi ataupun yang tidak berbunyi ataukah yang keluar daripadanya ain sesuatu yang berwujud seperti adanya ghaid tinja kotoran nah dan dibahas oleh para ulama ditanyakan di sana bagaimana kalau seorang wanita kadangkala dari jalan depan keluar angin kalau air wajar darah wajar haid dan seterusnya namun kalau keluar daripadanya angin ataupun keluar batu kerikil. Nah, nggih ngaten. Kadang demikian loh, batu kerikil dan sebagainya. Apakah membatalkan wudu? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang dipilih adalah membatalkan wudu dengan keumuman al-khariju minas sabila ini. Dan demikian dalam rangka ihtiyatan khurujan anil khilaf. Nah, ini demikian. Nah, jadi ia ya membatalkan wudhu. Dari depan, loh apa ini? Kalau dari belakang wajar nggih. Ini dari depan apa ini? Lah ini maka ini juga membatalkan wudhu. Ditanyakan berikutnya, bagaimana kalau yang keluar darinya adalah rambut? Nah, keluar darinya rambut. Nah, artinya dari dalam. Nah, ini demikian. Karena barokallahu fikum termasuk sunnah fitrah adalah membersihkan rambut sekitar kemaluan. Ini termasuk sunnah ajaran Nabi. Nah, dibersihkan dengan pisau cukur dikerok. Ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan datang pembahasannya dalam pembahasan hadis berikutnya insyaallah. Nah, nah sekarang kalau keluar dari dalam keluar lewat farjinya adalah rambut. Bagaimana? maka juga terjadi khilaf namun kalau orang tersebut ingin berwudu tidak diingkari tidak di, diingkari nah ini yang pertama pembatal yang kedua dalil yang menunjukkan bahwasannya atau dalilnya yang keluar dari depan atau belakang adalah membatalkan wudu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yang keluar dari belakang dari dubur auja ahadukum au jaa ahadum minkum minal ghaib atau salah seorang di antara kalian telah membuang ghaib, telah membuang tinja, BAB. Maka ini keluarnya dari mana? Dari dubur, membatalkan wudu. Adapun yang dari depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu atau bahwasanya ketika di sana dalam hadis Hudzaifah di sana hadas ataupun juga dari belakang. Naam. Rasulullah dalam hadisnya Abi Hurairah la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia telah terkena hadas hingga akhirnya berwudu. Yang telah lewat hadis yang telah lewat. Maka Abu Hurairah ditanya apa itu hadas al-fusa wad kentut yang bunyi ataupun yang tidak bunyi. Ini dari belakang, yang dari depan Rasulullah mengatakan dalam hadis Ali tentang masul mushaf, eh, masul mashul khuf, yakni mengusap khufaini Maka kata Rasulullah, lakin min ghaitin au baulin au naumin. Batalnya wudu tersebut yakni apabila kalau kalian telah buang gaib, BAB, atau kencing, atau telah tertidur pulas. Maka batal wuduknya. Nah, ini dalil yang menerangkan keluar dari depan ataupun dari belakang. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembatal kedua. Zawalul akli binaumin au ghairihi. Yakni hilang akalnya hilang akalnya Autaqtiyatuhu atau tertutup akalnya. Hilang akal atau tertutup akalnya. Binaumin au ghairihi. Dengan sebab tertidur. Yakni tidur yang pulas yang menjadikan tidak tersadarkan. Kalau sekedar ngantuk-ngantuk. Masih tahu dan bisa merasakan apa yang ada di sisinya, maka dia tidak batal wudunya Namun kalau sudah les, hilang akalnya, lah ini yang membatalkan wudu. Sama saja dalam keadaan duduk, berbaring, ataupun juga bersandar. Nah, kalau sudah les ini membatalkan wudhu. Nah, karena ada orang yang bisa duduk, tidur, les ya jadi patokannya tidur ketika menjadikan akal ini tertutup. Akal ini hi, hilang. Bukan duduk atau berbaringnya. Namun kalau akalnya sudah hilang, maka sudah. Mungkin orang sekedar leyeh-leyeh. Ngantuk leyeh-leyeh ya. Leyeh-leyeh. Namun dia belum les. Batal enggak wudhunya. Hah? Kenapa tidak? Karena akalnya belum hilang. Nah, jadi di sini yang membatalkan wudhu adalah hilang akalnya. Atau tertutup akalnya dengan sebab tidur atau yang lainnya. Yang lainnya seperti apa? Seperti mabuk. Seperti dibius. Operasi dibius. Nah, nah ini maka yang seperti ini adalah barokallahu fikum membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat atau yang ketiga Diterangkan para ulama al yani mashul farji menyentuh kemaluan menyentuh kemaluan terjadi khilaf di kalangan para ulama datang hadis yang menyatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu datang pula yang membatalkan wudu dan dua-duanya bisa dijadikan sebagai hujah Sehingga para ulama berselisih. Dan pendapat yang paling tengah dan paling bagus. Wallahu a'lamu biswab adalah, adalah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan yang lainnya. Bahwasanya menyentuh kemaluan adami bila hail menyentuh kemaluan tanpa adanya pembatas. Ini yang membatalkan wudhu. Kita menyentuh secara langsung. Nah, ini seandainya kemaluan disentuh secara langsung, maka ini membatalkan wudhu. Namun seandainya kita pakai sarung tangan atau di sini ada kain menyentuh kemaluan, batal wudhunya tidak. Karena ada pembah pembatas. Nah, paham nih nggih? Jadi seandainya misalnya nah, nuwun sewu misalnya ya, kadang kala kita lihat ada orang Nah, maka ini tidak batal butuhnya. Nah, demikian ya. Ini seandainya demikian. Namun tidak seyogianya seorang muslim menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Nah, dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Maka di sini masyiral muslimin rahimani wa Dalil yang menerangkan hal tersebut Rasul mengatakan dalam hadis Busroh pintu Sofwan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai serta yang lainnya man massa zakarahu falyatawaddo barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan dalam hadis Nah, yang lainnya bahwasanya ditanya dalam hadis Abu Hurairah, bagaimana kalau saya menyentuh kemaluan innamahiyabit atun min? Ya, kemaluan kan anggota tubuhmu saja Ya seperti engkau menyentuh tangan dan seterusnya enggak batal. Maka dua hadis ini yang kelihatannya bertentangan digabungkan oleh para ulama. Berarti kalau begitu menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu ketika menyentuhnya tanpa pembatas. Nah, sehingga demikian. Maka kalau tanpa pembatas dia membatalkan wudhu berdasarkan hadis Busroh bintu Sofwan kalau yang menyentuhnya dengan pembatas tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis innama hiya bid'atun min. Itu kan anggota tubuh saja. Nah, sehingga di sini ini yang ke berapa? Ketiga. Yang keempat. Qala aklul lahmil ibili yakni memakan daging unta. Memakan daging unta. Dalil yang menerangkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam hadis Jabir bin Samurah. Rasulullah dikatanya, "Anatawadau min luhumil ghanam?" Kami telah makan daging kambing. Apakah kami harus berwudu? Jawaban Nabi, "In syi'ta wa in syi'ta la tatawadda." Kalau kau mau wudu ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tidak perlu wudu. Berarti membatalkan wudhu mboten? Mboten. Berarti tidak membatalkan wudhu. Namun kalau mau wudhu silahkan. Enggak wudhu juga tidak mengapa. Berarti makan daging kambing tidak membatalkan wudhu. Ditanya, bagaimana atanawa anatawaddau min luhumil ibil? Apakah kami harus berwudu kalau sudah makan daging onta? Jawaban Nabi, "Na'am, ya tawaddo, berwudulah." Malah diperintahkan untuk berwudu berwudu. Menunjukkan kalau begitu memakan daging onta ini membatalkan wudu. Bagaimana kalau daging ayam? Tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau makan nasi? Tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau makan roti dan seterusnya? Tidak membatalkan wudu. Jadi jangan ragu. Saya sudah berwudu pas kotor qadarullah niki sepuasa puasa nggih. Buka, aduh makan dulu. Terus komat, waduh nanti saya wudhu dulu padahal belum datang pembatal yang lainnya. Ini benar atau tidak? Hah? Tidak, karena wudhunya belum batal. Namun kalau mau berwudhu ya silahkan. Namun tentunya mendahulukan jamaah itu lebih af afton. Nah, kalau memang katanya tidak wajib wudhu. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Nah ini. Yang ke lima <clears throat> adalah aridah Nah inilah yang dibahas yaitu keluar dari Islam. Keluar dari is Islam. Berdasarkan ayat Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur Nah, dengan terhadap keimanan kufur orangnya keluar dari Islam faqad habita amaluhu maka telah dihapus amalannya termasuk amalan soleh adalah wudu. jadi kalau orang tersebut tiba-tiba kufur ridah murtad kemudian dia berwudu, maghrib sudah berwudu, tiba-tiba kufur murtad dengan sebab melakukan pembatal-pembatal is Islam nah maka batal wudhunya tiba-tiba tersadarkan astagfirullahaladzim karena seorang Islam kok saya begini saya bertobatlah kembali lagi masuk Islam wudhunya sah atau tidak dia mau sholat berarti wudhulah lagi karena sudah batal walaupun mungkin masih basah walaupun masih basah tapi tetap wudhu lagi karena dia telah melakukan pembatal-pembatal wudhu dan yang terakhir yang keenam yang keenam ini sesungguhnya cabang dari yang pertama. Namun kita akhirkan karena di sana agar tidak rancu. Enam, yang keenam adalah di sana al kharijul fahishun najas minal jasad. Yani khurujun najasah min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari sebagian anggota badan. Yang dimaui di sini najis yang keluar dari sebagian anggota badan. Kalau yang dari jalan depan darah haid jelas ya, masuk pertama. Namun ini diakhirkan keluarnya darah yang terpancar. Darah yang terpancar, yang itu banyak atau darah yang banyak. Maka ini membatalkan wudhu karena keluar dari badannya. Nah, ini difahami ya. Keluarnya najis dari badannya orang tersebut, ya. Yang keluar kita tiba-tiba keperang pelopor, uh, getihnya banyak. Keblewek, pelopor. Nah, berarti batal wudhu, wudhunya. Nah, ini demikian. Kalau keluarnya dari orang yang wudhu. Difahami ini, Nah, ini demikian. Ini demikian. Kenapa? Karena ini sesungguhnya masuk pada nas-nas yang sebelumnya. Adapun di sana perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Diselisihkan para ulama dan yang benar tidak membatalkan wudhu adalah muntah. Muntah tidak membatalkan wudhu. Kenapa kata karena kata para ulama hadis hadis-hadis yang menerangkan tentang muntah membatalkan wudu sanatnya lemah. Sanatnya lem, lemah. Sehingga tidak bisa ditegakkan sebagai hujah. Nah, jadi kalau muntah tidak membatalkan wudu Demikian pula ri'af au kolas. Yakni ri'af, mimisan. Mimisan, tadi ini walaupun darah. Nah, kecuali kalau memang darahnya yang ngucur, memancar. Nah, kalau mimisan sekedar mimisan biasa ataupun juga kolas gumoh bahasanya. Apa? Gumoh gih apa sih bahasanya gih Ya, paham gih gumoh gih anak kecil. Nah, demikian ya. Ini juga tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hadis yang menerangkan demikian adalah lemah, tidak bisa tegak sebagai hujjah. Nah, sehingga tadi di sini para kalafikum Ini perkara. Dan yang harus diketahui Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah penting untuk diketahui pula bahwasanya terkenanya najis pada orang yang berwudu bukanlah pembatal wudu. Nah, terkenanya najis pada orang yang sudah berwudu. Kalau tadi keluarnya najis dari orang yang sudah wudu. Sekarang najis bagian luar. Nah, sudah wudu tiba-tiba ngemban anak diompoli Butuh kita batal enggak? Enggak batal. Namun najisnya harus dicuci, disucikan. Nah, mensucikan najis urusan lain, pembatal wudu yang lainnya. Paham di sini? Nah, sehingga kalau kita sholat tiba-tiba terkena pakaian kita sesuatu yang najis atau mungkin tangan kita sesuatu najis kena yang mungkin kita mampu untuk membuangnya tanpa harus membatalkan sholat, maka kita tidak perlu membatalkan sholat dan berwudu lagi. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat dengan mengenakan terompah sandal, mengenakan terompah sandal. Nabi ngagem sandal. Kata para ulama karena dulu, nam sunnah tersebut bisa dilakukan tidak menimbulkan fitnah Nah, demikian. Nabi menggunakan terompa sandal sholat. Tiba-tiba di tengah sholatnya diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasannya pada kedua telapak kaki terompa sandal tersebut ada najisnya. Ada najis? Najisnya. Maka Nabi menanggalkannya tanpa membatalkan sholatnya. Nah, tanpa membatalkan sholatnya. Namun kalau seandainya dalam sholat seorang terkena najis pada pakaiannya atau badannya. Dan untuk membersihkannya, dia harus menanggalkan pakaian sehingga terbuka auratnya. Maka dia batal sholatnya. Harus membatalkan sholatnya. Nah, namun kalau tidak misalnya ternyata di sini sudah perlu batal enggak? Enggak perlu ya, seandainya. Nah, ternyata bau oh, pesing mana kayaknya kadang demikian ya kadang lupa ternyata dalam hati sudah astagfirullah ternyata ini sudahlah dibuang aja tidak perlu membatalkan sholat nah namun kalau ternyata celananya atau nah ini bahan ya ini bagaimana nah, terbuka auratnya berarti harus membatalkan sholatnya nah dipahami gak lah ini jadi yang membatalkan wudhu adalah yang keluar barang najis yang keluar dari badannya selain tadi yang disebutkan al kharij minas sabila ini. Nah, wallahu taala alamu biswab. Inilah enam perkara yang membatalkan wudu. Dengan demikian mudah-mudahan pelajaran wudu telah tuntas kita pelajari tentang kewajiban-kewajibannya atau yang mewajibkan wudu dan juga sampai dengan pembatal-pembatalnya. Tinggallah kita akan masuk dalam perkara yang lainnya dengan mengambil faedah dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatil Ahkam. Wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa menjadikan kita orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik melakukan amalan soleh. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.